Tidak ada sekutu baginya dan aku bersaksi bahasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin sekalian para jamaah umrah dan juga para penjara Masjid Nabawi para mukimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih kita bersama kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan sampai kita kepada firman Allah Azza wa Jalla Ana mintum man fis sama ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Kemudian kalian dengan ayat-ayat yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah masih berkaitan dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Beliau mengatakan wa qawlihi huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم Beliau mengatakan wa qawlihi dan juga firman Allah yang artinya dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam hari. Kemudian dia beristiwa di atas arsh. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya dan mengetahui apa yang turun ke bumi, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Dan Allah maha melihat terhadap apa yang kalian lakukan. Dan juga firman Allah yang artinya tidaklah ada tiga orang yang saling berbisik kecuali dialah Allah yang keempat dan tidak ada lima orang yang saling berbisik kecuali Allah yang keenam dan tidak lebih sedikit daripada itu atau lebih banyak kecuali dia Allah swt bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Allah akan mengabarkan kepada mereka dengan apa yang mereka lakukan pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal Di dalam dua ayat ini Allah SWT menyebutkan satu di antara sifat-sifat Allah yang harus kita yakini dan harus kita imani sesuai dengan agungan Allah Azza wa Jal Dan iman dengan sifat tersebut adalah sifatul ma'ayah Sifat la'an Dan bahwasanya Allah Ta'ala makhluknya dan ilmunya. Mengetahui apa yang mereka lakukan, melihat apa yang mereka lakukan, mendengar apa yang mereka ucapkan, Allah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam dua ayat ini sifat ma'iyah dan harus kita tetapkan yang demikian untuk Allah Azza wa Jalla. Ayat yang pertama adalah firman Allah, "Huwa alladhi khalaqa samawati wal ard fi sittati ayyam." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan juga bumi dalam enam hari menciptakan langit dan juga bumi yaitu menciptakan dari yang sebelumnya tidak ada menjadi ada fi sittati ayyam dalam enam hari. Jadi maksud dengan enam hari di sini adalah hari Ahad, kemudian hari Isnin, yang eh, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis dan juga hari Jumat. Fi sittati ayyam dalam enam hari. Huwallazi as samawati wal ard fi sittati ayyam menciptakan langit dan bumi dalam enam hari thumma stawa al-'arsy kemudian setelah itu Allah beristiwa di atas arsh dan sudah kita jelaskan makna dari istawa dan makna istawa di dalam bahasa Arab ada empat yaitu 'ala wartafa'a su'ida wastaqara meninggi. Istawa maknanya adalah ala wartafa yaitu meninggi. Wastaqor demikian pula berdiam diri. Dan sudah kita sebutkan makna dan juga penjelasan ulama tentang sifat istiwa bagi Allah SWT dan kewajiban kita adalah menetapkan sifat istiwa ini bagi Allah sesuai dengan keagungan Allah Azza wa berbeda dengan istiwa yang dimiliki oleh makhluk Thumma stawa 'alal arsh Kemudian Allah beristiwa di atas arsh Dan ini masuk dengan arsh adalah makhluk Allah yang paling besar. Dan dia adalah makhluk yang pertama. Sebelum Allah menciptakan makhluk-makhluk yang lain, maka makhluk yang pertama yang Allah ciptakan adalah arsh. Dia adalah makhluk yang paling besar dan dia adalah makhluk yang pertama. Kemudian Allah mengatakan, "Ya'lamu ma yalidu fil ardi wa ma yakhruju minha." Allah SWT mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi. Setelah Allah mengabarkan bahasanya Allah menciptakan langit dan juga bumi. Kemudian Allah SWT beristiwa di atas arsh. Maka Allah SWT mengabarkan bahasanya ketinggian Allah dan istiwanya Allah di atas arsh bukan berarti Allah tidak tahu apa yang ada di dalam bumi atau apa yang terjadi di permukaan bumi. Allah SWT beristiwa di atas arsnya dan Allah adalah maha tinggi al-aliyu al-a'la dan Allah SWT maha mengetahui terhadap segala sesuatu baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Maka itu Allah mengatakan ya'lamu ma yaliju fil ard. Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi. Yang masuk ke dalam bumi apa saja? Seperti misalnya hujan yang turun atau orang-orang yang meninggal yang dikuburkan ini masuk ke dalam bumi. Demikian pula biji-bijian yang ditanam oleh manusia. Semua yang masuk ke dalam bumi Allah SWT maha mengetahuinya. Tidak ada yang samar bagi Allah SWT. Ya'lamu ma yalidu fil ard. Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi. Wa ma yakhruju minha. Demikian pula Allah mengetahui apa yang keluar dari bumi. Yang keluar dari bumi ya seperti misalnya air yang keluar dari mata air. Ya demikian pula barang-barang tambang, bahan-bahan tambang semua yang keluar dari bumi maka Allah SWT maha mengetahuinya. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah. Yang masuk ke dalam bumi maupun yang keluar dari bumi maka itu Allah SWT maha mengetahuinya dan Allah SWT beristiwa di atas arsh dan Allah SWT maha tinggi. Kemudian Allah mengatakan, "Wama yang minas sama" dan apa yang turun dari langit seperti malaikat misalnya Atau hujan yang turun dari atas Atau apa saja yang turun dari atas Dari langit Maka Allah SWT juga mengetahuinya Tidak ada sesuatu yang turun dari langit Kecuali Allah SWT mengetahuinya Apa yang turun tersebut Kami dia turun dan seterusnya maka itu tidak mungkin lepas dan luput dari ilmu Allah SWT. Kemudian Allah mengatakan, wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju Demikian pula apa yang naik ke atas. Yang naik yang yang turun Allah ketahui, demikian pula segala sesuatu yang naik ke atas maka itu semua diketahui oleh Allah swt. Seperti misalnya amal soleh yang diangkat ke atas, demikian pula ucapan yang baik yang diangkat ke atas. Ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalu salihu yarfa'u Demikian pula malaikat yang naik ke atas nyawa yang naik ke atas atau dibawa oleh malaikat setelah dikeluarkan dari jasadnya. Apa saja yang naik ke atas maka ini tidak lepas dan tidak luput dari ilmu Allah Azza Wajalla. Jadi apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar. Demikian pula apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit Allah SWT ya'lam Allah SWT maha mengetahui itu semua Istiwanya Allah dan ketinggian Allah SWT Bukan berarti Allah tidak mengetahui apa yang ada di permukaan bumi Allah SWT bikulli syai'in alih Allah mengetahui terhadap sesuatu Kemudian Allah SWT mengatakan Wa huwa ma'akum aina ma kuntum dan dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Bersama kalian di mana saja kalian berada, yaitu dengan ilmunya. Bersama kalian dengan ilmunya. Kalian di darat, kalian di laut, kalian di udara, kalian di dalam rumahnya, di dalam rumah kalian atau di luar, di luar rumah kalian. Baik kalian sendiri maupun bersama orang lain, wa huwa ma'akum aina kuntum. Dialah ya dia senantiasa bersama kalian dimanapun kalian berada. Yaitu dengan ilmunya. Allah SWT mengetahui keadaan kita dimanapun kita berada. Meskipun seseorang bersembunyi di tempat yang sangat yang sangat gelap dan sangat tersembunyi. Maka Allah SWT maha mengetahui terhadap apa yang dia lakukan. Tidak mungkin dia bisa lepas dari dari ilmu Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum dan dan dia yaitu Allah SWT bersama kalian dimanapun kalian berada. Dan kebersamaan di sini jangan kita pahami seperti yang dipahami oleh sebagian orang yang diwaswasi oleh syaitan, yang dibisiki oleh syaitan bahwasanya Allah bersama kita maksudnya adalah bersama di mana saja kita berada eh, maksudnya adalah menyatu antara Allah dengan makhluknya mengatakan bahwasanya Allah bersama kita berarti menyatu dengan jasad kita subhanahu wa ta'ala amma yasifun maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan bersama kalimat ma'ah di dalam bahasa Arab ini tidak mengharuskan terjadi percampuran antara dua benda atau dua sesuatu. Dan ini makruf, ya ini diketahui di dalam bahasa di dalam bahasa Arab. Bagi yang pernah belajar bahasa Arab dan dia memahami bahasa Arab, maka orang Arab ketika mengatakan ma'a bersama ini bukan berarti bersatu dan juga bercampur antara dua benda. Ya, dan Allah SWT mengatakan di dalam Al-Quran Yang menceritakan tentang orang-orang munafik yang mereka ketika bersama orang-orang beriman mereka berkata kami beriman tapi ketika bersama orang-orang kafir mereka mengatakan kami bersama kalian Allah mengatakan wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un mereka yaitu orang-orang munafik apabila bertemu dengan orang-orang yang beriman mereka mengucapkan ucapan yang baik mereka mengatakan amanna kami beriman beriman dengan Allah beriman dengan Rasul beriman dengan kitab tetapi ketika mereka kembali kepada setan-setan mereka kembali kepada orang-orang kafir maka mereka mengatakan inna ma'akum sesungguhnya kami bersama kalian apa maksudnya di sini Maksudnya adalah bersama kalian di dalam masalah akidah sama-sama mengkufuri Nabi Muhammad SAW dan apa yang dia bawa. Bukan berarti ucapan mereka inna ma'akum sesungguhnya kami bersama kalian berarti bersatu antara jasadku dengan jasad kalian, bersatu antara jasad kami dengan jasad kalian. Bukan demikian. Dan ini maklum dan tidak mafhum yang dipahami oleh orang Arab. Jadi ma'a bukan berarti harus bercampur antara e, dua buah benda. Demikian pula ketika Allah SWT menceritakan tentang Nabi Nuh as dan orang-orang yang bersama beliau di atas kapal dan menyuruh mereka untuk mengucapkan alhamdulillah. Allah SWT mengatakan فَإِذَا idza أَنْتَ anta مَعَكَ alal fulki faqulil hamdulillah maka apabila engkau wahai Nuh beristiwa di atas as-safinah ya di atas kapal wa ma'ak dan juga orang yang bersamamu dan juga orang yang bersamamu faqulil hamdulillah alladzi najjana minal qaumidh zalimin maka katakanlah yang telah eh, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Apabila engkau wahai Nuh beristiwa demikian pula orang yang bersamamu. Orang yang bersamamu maksudnya yang bersama beliau di dalam kapal. Bukan berarti campur dan juga bersatu antara jasadnya Nabi Nuh alaihissalam dengan dengan makhluk yang bersama beliau di dalam kapal. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya kalimat ma'a bersama di dalam bahasa Arab ini bukan berarti campur antara dua benda, al-mukhalatah, campur antara dua dua benda. Bukan demikian. Demikian pula di dalam ayat yang lain Allah SWT memerintahkan kita untuk bertakwa dan memerintahkan kita untuk bersama orang-orang yang jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu maas sadiqin wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan jadilah kalian termasuk orang-orang yang jujur. Jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Bersama orang-orang yang jujur maksudnya Allah memerintahkan kita untuk jujur sehingga kita ia digolongkan menjadi orang-orang yang jujur. Hendaklah kalian bertakwa dan dalam kalian bersama orang-orang yang jujur. Maksudnya adalah perintah dari Allah SWT supaya kita sidik. Supaya kita jujur di dalam ucapan kita. Demikian pula jujur di dalam batin kita dan juga di dalam amalan kita. Dan ini bukan berarti ia bersatu antara jasad kita dan jasad orang lain. Jadi insya Allah ini mafum dan maklum bahasanya orang Arab tidak memahami ma'a itu adalah al-mukhalatah. Campur antara dua benda seperti campurnya susu dengan air bukan demikian ya oleh karena itu orang yang memahami wa ma'akum aina ma kuntum dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada kemudian diartikan bahasanya Allah bersatu dengan jasad kita maka ini adalah qaul ini adalah ucapan yang dusta dan maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan wa ma'akum aina ma kuntum maksudnya adalah dengan ilmunya Allah mengetahui dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, baik di darat maupun di laut dalam keadaan sendiri maupun bersama orang lain, maka Allah swt maha mengetahui dan Dia bersama kita dimanapun kita berada. Wallahu bima ta'amaluna basir. Dan Allah dia mengetahui atau dia melihat apa yang kalian kerjakan. Melihat apa yang kalian kerjakan baik itu berupa ibadah maupun berupa e, sesuatu yang mubah ataupun maksiat, maka Allah SWT Maha mengetahui, Maha melihat yang terhadap segala sesuatu yang kalian kerjakan. Dan ini juga menguatkan bahasanya makna ma'iyah, makna bersama yang tadi disebutkan pada e, kalimat sebelumnya. Ini maksudnya adalah ma'iyah ya amah yaitu bahasanya Allah bersama kita dengan ilmunya. Oleh karena itu ditutup dengan firman Allah, "Wallahu bima ta'amaluna basir." Dan Allah Maha Maha melihat terhadap apa yang kalian lakukan. jadi menguatkan bahasanya makna ma'iyah di atas adalah ma'iyah bil ilm. Ya Allah bersama kita dengan ilmunya. Baik. Kemudian ayat yang kedua adalah firman Allah s.w.t "Ma yakunu min najwa thalatatif illa huwa Tidaklah ada tiga orang yang berbisik. Najwa artinya adalah berbisik-bisik satu dengan yang lain. Kata Allah, tidak ada tiga orang yang saling berbicara dengan sir. Berbicara dengan berbisik di antara mereka illa huwa kecuali Allah yang keempat. Kecuali Allah yang keempat. Artinya Allah mendengar dan juga melihat apa yang mereka lakukan, mendengar apa yang mereka ucapkan. Tidak ada tiga orang yang berbisik, ya, yang saling berbicara, saling merahasiakan satu dengan yang lain, kecuali Allah yang keempat. Illa huwa rabi'uhum, wa la khamsatin illa huwa sadisuhum. Dan tidak ada lima orang yang saling berbisik dan saling bernajwa, kecuali dialah Allah yang keenam Artinya Allah Maha mengetahui, melihat apa yang mereka lakukan dan mendengar apa yang mereka ucapkan. Wala adna min dalik Dan tidak lebih sedikit dari itu. Yaitu misalnya dua orang atau satu orang yang berbicara sendiri dengan suara yang lirik. Wala adna min dalik Dan tidak lebih sedikit dari itu. Itu bilangannya kurang dari tiga wala aktsara min dzalik wala aktsara dan tidak lebih dari itu yaitu lebih dari 6 orang 7 orang 8 orang dan seterusnya illa huwa ma'ahum aina ma kanu kecuali Allah Subhanahu wa taala bersama mereka dimanapun mereka berada dan ini juga menunjukkan bahwasanya Allah bersama manusia bersama makhluknya itu dengan ilmunya dimanapun mereka berada ya apabila orang yang berbisik dan saling berbicara dengan ya dengan ucapan yang yang lirih. Dan pelan-pelan Allah SWT mengetahuinya dan mendengarnya. Lalu bagaimana dengan orang yang mengeraskan suaranya? Allah SWT As-Sami' Dialah Allah SWT yang maha mendengar. Tidak beda bagi Allah bagi orang yang mengeraskan suaranya maupun melirihkan suaranya illa huwa ma'ahum aina makanu kecuali dialah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka dimanapun mereka berada. Thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengabarkan kepada mereka apa yang mereka kerjakan pada hari kiamat. Jadi menunjukkan bahwasanya di sana ada yaumul jaza. Di sana ada hari pembalasan dan bahasanya ucapan kita demikian pula apa yang kita lakukan maka di sana akan Allah kabarkan summa yunabbi'uhum bima aminu yaumal qiyamah kemudian Allah akan mengabarkan kepada mereka dengan apa yang mereka kerjakan pada pada hari kiamat dan siapa yang ingin kelak dia mendapatkan kabar yang baik dari Allah swt maka adalah dia mengisi hari-harinya mengisi waktunya dengan ketaatan supaya kelak di hari kiamat dikabarkan oleh Allah dengan amalan yang baik. Tapi barang siapa yang mengisi hari-harinya, mengisi waktunya dengan kemaksiatan, dengan ucapan yang maksiat, dengan amalan yang maksiat, maka kelak Allah SWT akan mengabarkan dia kepada dirinya dengan apa yang dia lakukan di dunia. Summa yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu bikulli syai' segala sesuatu Allah mengetahui baik yang sudah berlalu yang maupun yang sedang jadi maupun yang akan datang tidak ada yang lepas dari ilmu Allah apa yang ada di lautan yang paling dalam apa yang ada di daratan baik yang di permukaan bumi maupun yang di dalam maka Allah SWT bikulli syai'in alim Allah SWT maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Jadi makna dari ma'ahum aina makanu Allah bersama mereka dimanapun mereka berada maksudnya sama dengan ayat yang pertama tadi yaitu dengan ilmunya. Ya Allah bersama kita bersama manusia dengan ilmunya dan ini adalah al-ma'iyatu al-ammah. Ini adalah kebersamaan yang umum. Ya ini adalah sifat al-ma'iyah al-'amah ini adalah sifat kebersamaan yang umum. Artinya Allah bersama seluruh makhluknya dengan ilmunya. Baik yang orang kafir maupun orang yang beriman. Baik orang yang taat kepada Allah maupun orang yang bermaksiat kepada Allah maka Allah bersama mereka maksudnya adalah bersama mereka dengan ilmunya. Allah mengetahui apa yang mereka lakukan. Dan Allah menutup ayat ini dengan firman-Nya, bi kulli syai'in alim." Sesungguhnya Allah maha mengetahui terhadap segala sesuatu dan ini juga menguatkan bahwasanya makna al-ma'iyah yang disebutkan di dalam ayat ini adalah ma'iyatu al-ilm. Ya Allah bersama makhluknya dengan dengan ilmunya. Baik. Jadi dua ayat ini menunjukkan kepada kita Bapak-bapak sekalian tentang sifat Allah yang harus kita yakini bahwasanya Allah memiliki sifat al-ma'iyah dan yang dimaksud dengan al-ma'iyah di dalam dua ayat ini adalah al-ma'iyatu al-ammah yaitu sifat kebersamaan yang umum yaitu kepada seluruh makhluknya baik yang taat maupun yang tidak taat. Nah. Kemudian setelah itu beliau rahimahullah menyebutkan lima ayat yang juga berisi tentang ma'iyatullah. Berisi tentang sifat ma'iyatullah yaitu kebersamaan Allah Cuma di sini adalah kebersamaan Allah yang khasah, yang khusus. Dua ayat yang tadi kita sebutkan adalah kebersamaan Allah yang umum. Yaitu Allah bersama seluruh makhluknya, yaitu dengan ilmunya. Ini adalah sifat ma'iyatullah yang umum. Di sana ada sifat kebersamaan Allah dengan makhluknya yang sifatnya khusus. Al-ma'iyatu al-khasah, kebersamaan yang khusus. Maksudnya adalah bersama orang-orang yang yang Allah cintai, seperti orang-orang yang bertakwa. Demikian pula Allah bersama orang-orang yang muhsin, Allah SWT bersama orang-orang yang bersabar dan seterusnya. Akan kita sebutkan eh, ayat-ayat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam masalah ini. Beliau mengatakan rahimahullah wa qawlihi dan juga firman Allah la tahzan إن الله معنا إنني معكما أسمع وأرى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون واصبروا إن الله مع الصابرين كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين Yang artinya ayat yang pertama Janganlah engkau bersedih Sesungguhnya Allah bersama kita Ayat yang kedua Sesungguhnya aku bersama kalian berdua Aku mendengar dan aku melihat Ayat yang ketiga Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa Dan juga orang-orang yang muhsin Ayat yang keempat Dan bersabarlah kalian Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Kemudian ayat yang kelima, berapa sebagian golongan yang sedikit mereka mengalahkan golongan yang banyak. Ya berapa jamaah yang mereka sedikit dan mereka bisa mengalahkan jamaah yang banyak biidznillah dengan izin Allah dan Allah bersama orang-orang yang bersabar. Ini adalah lima ayat yang menunjukkan bahwa di sana ada sifat al-ma'iyah al-khasah. Di sana ada sifat kebersamaan yang khusus. Allah SWT bersama para nabinya, Allah SWT bersama orang-orang bertakwa, orang-orang yang muhsinin, demikian pula bersama orang-orang yang bersabar. Ayat yang pertama adalah firman Allah, La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Ini adalah menghikayatkan ucapan Nabi SAW kepada sahabatnya yang paling dekat dengan beliau. Sahabat yang paling mulia yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika beliau dan juga Abu Bakar As-Siddiq dikejar-kejar oleh orang-orang musyrikin, kemudian beliau berdua ya bersembunyi di dalam gua. Bersembunyi di dalam gua. Kemudian hampir-hampir orang-orang musyrikin bisa melihat dan menemukan keduanya. Yang disebutkan di dalam uh, uh, ucapan Abu Bakar As-Siddiq ya ketika dia melihat ada sebagian orang kafir yang sudah hampir masuk ke dalam gua. Beliau mengatakan ya Rasulullah, seandainya salah seorang di antara mereka melihat ke kakinya, niscaya dia akan melihat kita. Ini menunjukkan bagaimana dekatnya mereka dan hampir-hampir mereka menemukan Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar mengatakan, Ya Rasulullah, seandainya salah seorang di antara mereka, dan saat itu Abu Bakar berada di dalam gua, dalam keadaan sedih, dalam keadaan takut, bukan karena takut dirinya yang terbunuh, tetapi takut dengan keadaan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, seandainya salah seorang di antara mereka melihat kakinya ke bawah, niscaya dia akan melihat kita, akan melihat keberadaan kita di sini. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Ma dhannuka bithnain Allahu thalithuhuma." Apa pendapatmu tentang dua orang di mana Allah yang ketiga? Apa pendapatmu, wahai Abu Bakar dengan dua orang yaitu Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar dan Allah adalah yang ketiga. Artinya Allah bersama beliau berdua. Menolong beliau, ia menguatkan beliau, memberikan taufik kepada beliau berdua. Ma dhannuka bitsnaini Allahu salisu salisuhuma. Bagaimana pendapatmu dengan dua orang di mana Allah yang ketiga? Yaitu Allah bersama keduanya, menolongnya. Ya dan menguatkannya. La tahzan Allah ma'ana. Janganlah engkau bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Yaitu sama Rasulullah SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dan ma'ana di sini, al-ma'iyah di sini adalah al itu al-khasah. Ini adalah sifat ma'iyah, sifat kebersamaan yang khusus. Berbeda dengan yang pertama tadi. Khusus bagaimana? Maksudnya adalah e, ma'iyah kebersamaan yang konsekuensinya adalah menolong. Allah bersama Nabi dan juga Abu Bakar As-Siddiq maksudnya adalah menolong beliau berdua. Jadi bagaimana mereka berdua takut apabila Allah SWT dan dia adalah yang menciptakan seluruhnya. Baik orang yang beriman maupun orang yang kafir. Menciptakan amalan mereka, menguasai mereka dan mampu mematikan mereka sewaktu-waktu. Bagaimana pendapatmu tentang dua orang di mana Allah yang ketiga? La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kau bersedih. Tidak usah takut dan tidak usah bersedih karena Allah SWT bersama kita. Allah SWT akan menolong. Ya, menolong nabinya dan juga menolong Abu Bakar Siddiq. Jadi menunjukkan bahwasanya di sana ada sifat ma'iyah yang khusus yang konsekuensinya adalah pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah menyebutkan firman-Nya innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Jadi masa dengan kalian berdua di sini adalah Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Ketika diutus oleh Allah Azza wa Jalla kepada Firaun. Kemudian mereka ketika mendengar Firaun adalah orang yang zalim, mereka berkata kepada Allah, Rabbana innana innana nakhafu ay yafrud alaina au ay yatagha. Mereka mengatakan wahai Rabb kami Sesungguhnya kami takut apabila dia yaitu berlebihan atau dia mendolimi kami. Karena Fir'aun dikenal dengan kezalimannya. Nabi Musa dan dengan Nabi Harun berkata kepada Allah, Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami takut apabila dia sampai berlebihan dan mendolimi kami. Maka Allah SWT mengatakan kepada eh, kepada kedua nabinya, mengatakan kepada Nabi Musa dan juga Nabi Harun, La takhafa, janganlah kalian takut. La takhafa, janganlah kalian takut. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua Artinya Allah tidak membiarkan mereka sendiri Tetapi Allah melihat mereka Allah akan senantiasa memberikan taufik kepada mereka berdua Dan akan menolong mereka Lalu apa yang ditakutkan? Allah yang telah menciptakan Fir'aun Dan juga menciptakan bala tentaranya Dan menciptakan amalan-amalan dia Innani ma'akuma asma'u wa Sesungguhnya aku bersama kalian berdua Asma' aku mendengar apa yang kalian ucapkan demikian pula yang diucapkan oleh Fir'aun wa ara dan aku melihat apa yang kalian lakukan dan apa yang dilakukan oleh Fir'aun innani ma'akuma asma'u wa ara sesungguhnya aku bersama kalian aku mendengar dan juga melihat dan ini menunjukkan bahwasanya di sana ada al-ma'iyatul khasam di sana ada ma'iyah yang khusus yang Allah berikan kepada orang yang dia cintai Maksud di sini adalah pada nabinya itu Nabi Musa dan dengan Nabi Harun Allah bersama mereka berdua artinya menolong mereka berdua. Tidak usah takut. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Kemudian Allah mengatakan innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Wal ladzina hum muhsinun dan Allah bersama orang-orang yang muhsin. Di dalam ayat ini Allah SWT mengabarkan bahwasanya di sana ada sebagian golongan di antara hamba-hamba Allah yang Allah senantiasa bersama mereka. Artinya menolong mereka dan memberikan taufik kepada mereka, menjaga mereka. Siapakah mereka? Yang pertama adalah orang yang bertakwa. allaha ma'alladzina taqaw. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa maka Allah SWT akan bersama mereka. Artinya senantiasa menolong mereka dan menjaga diri mereka, memelihara mereka. Dijaga hatinya supaya tidak melenceng dari jalan yang lurus. Dijadikan dia istiqamah. Dijaga dia dari kejelekan-kejelekan dunia maupun di akhirat. Inna Allah ma'alladina taqaw. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa? Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah di atas ilmu ikhlas karena Allah swt. Orang yang bertakwa adalah orang yang melaksanakan perintah Allah dan juga menjauhi larangan Allah di atas ilmu. Artinya dia menjalankan perintah dan juga menjauhi larangan berdasarkan dalil. Bukan berdasarkan kebodohan. Jadi beribadah ya berdasarkan dalil. Kalau ada dalilnya dia beribadah dengan ibadah tersebut. Kalau ada dalilnya maka dia meninggalkan kemaksiatan tersebut. Ini namanya bertakwa yaitu menjalankan perintah dan menjauhi larangan di atas ilmu dengan ilmu. Bukan hanya mengikuti perasaan kalau itu baik berarti ya dilakukan atau beribadah dengan mengikuti akalnya kalau ini sesuai dengan akal maka dia lakukan tidak karena yang namanya ibadah ini adalah tauqifiyah ini harus kita terima jadi dari syariat jadi dia menjalankan perintah dan juga mencari larangan di atas ilmu berdasarkan dalil kemudian ikhlas karena Allah Ikhlas karena Allah kalau itu adalah perintah, maka dia ikhlas yaitu dengan mengharap pahala dari Allah. Bukan mengharap mengharap pahala pahala dari manusia. Kalau dia menjauhi larangan, maka dia menjauhi larangan tersebut, menjauhi maksiat tersebut karena Allah. Bagaimana maksudnya? Yaitu meninggalkan maksiat takut dengan adab Allah Azza wajalla kalau Tahu bahwasanya Allah yu'adzib, bahwasanya Allah mengadab orang yang bermaksiat dan mengetahui bahasanya adab Allah adalah sangat pedih. Tidak ada yang mengadab yang lebih pedih daripada Allah Azza wa Jalla. Seandainya kita bayangkan di dunia dan kita melihat mungkin ada orang yang diadab dengan adab yang sangat pedih. Dibakar hidup-hidup atau disiksa sedemikian rupa. Maka kita katakan adab Allah lebih pedih dari dari itu. La yu'adzibu adabahu ahad. Ya, tidak ada yang mengadab seperti adabnya seorang pun. Ya seandainya ya kita melihat adab yang paling pedih di dunia yang, yang biasa kita lihat, maka ketahuilah bahasanya adab Allah adalah ya adalah alim, adalah sangat sangat pedih. Baik. Jadi di antara makna takwa, makna takwa adalah seperti yang tadi kita sebutkan, yaitu meninggalkan e, maksiat, demikian pula menjalankan perintah Allah di atas ilmu dengan ikhlas karena Allah Azza wa Jadi ikhlas di dalam meninggalkan kemaksiatan yaitu meninggalkan kemaksiatan karena takut dengan adab Allah Azza wa Ini adalah makna takwa. Kalau kita demikian ya sifatnya maka Allah akan bersama kita. Ya, Allah akan bersama kita karena Allah mengatakan innallaha ma'al ladzina taqaw. Jadi orang yang ditolong ah, bukan hanya para nabi, Tadi disebutkan pada ayat yang pertama Allah bersama Nabi Muhammad SAW dan juga Abu Bakar. Kemudian yang kedua Allah bersama Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Dan kita katakan bahasanya ma'iyah bukan hanya kepada para nabinya saja. Tetapi orang yang memiliki sifat takwa maka Allah bersama mereka. Jadi kita pun bisa ia mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla apabila kita bertakwa kepada kepada Allah. Inna Allah ladzina taqau wal hum muhsinun. Dan Allah bersama orang-orang yang muhsin. Siapakah orang-orang yang muhsin? Orang-orang yang muhsin yang diterangkan di dalam sebuah hadis Nabi saw menyebutkan makna al-ihsan. Al-ihsan maknanya kata beliau adalah an Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Al-ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan apabila tidak demikian maka ketahuilah bahwasanya Allah melihatmu. Menunjukkan makna ihsan dan bahwasanya orang yang sampai derajat ihsan adalah orang yang di dalam ibadahnya merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika dia beribadah baik ibadah yang berupa kauliyah yang dia ucapkan seperti membaca Al-Qur'an atau berdoa atau berzikir ataupun ibadah yang fi'liyah yang dia amalkan maka dia merasa ketika melakukan ibadah tersebut merasa diawasi oleh Allah merasa diawasi oleh oleh Allah atau seakan-akan dia melihat Allah atau merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla sehingga dia memperbaiki amal ibadahnya dia bersihkan niatnya supaya ikhlas karena Allah karena dia tahu bahasanya Allah sedang melihat hatinya. Demikian pula dia perbaiki amalan lahirnya, tata cara dia beribadah karena dia merasa bahwasanya Allah melihat apa yang dia lakukan sesuai tidak dengan sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam ya atau tidak ya sesuai dengan sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam atau atau tidak jadi lahirnya dia perbaiki yang disesuaikan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam ibadah, karena dia merasa Allah melihat apa yang dia lakukan. Demikian pula batinnya dia perbaiki karena dia merasa Allah SWT melihat apa yang ada di dalam hatinya. Orang yang demikian maka dia sudah sampai derajat ihsan. Dan Allah mengatakan, Inna Allah ma'aladina ladhina taqaw hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan juga orang-orang yang ihsan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah dan kita ingin ya Allah SWT senantiasa bersama kita memberikan taufik kepada kita yang memberikan pertolongan kepada kita di dalam berbagai keadaan baik dalam keadaan miskin, dalam keadaan kaya, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang dimanapun kita berada ya di daerah kita ataupun ketika kita di luar maka hendaklah kita memiliki sifat takwa dan hendaklah kita memiliki sifat ihsan. Ya bertakwa kepada Allah dan juga kita merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Ya maka ya Allah swt akan memberikan yang ayahnya secara khusus bagi orang-orang tersebut. Inna ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun. Adapun seseorang yang meninggalkan perintah Allah dan juga melakukan maksiat-maksiat Allah SWT melakukan apa yang dilarang oleh Allah SWT maka ini adalah sebab Allah SWT meninggalkan dia dia akan meninggalkan dia dan Allah tidak akan menolong orang tersebut dan juga golongan tersebut ya tadi menunjukkan bahwasanya di antara sebab-sebab kita mendapatkan pertolongan dari Allah adalah ketakwaan adalah ketakwaan. Ini adalah sebab kita mendapatkan pertolongan dari Allah SWT. Kalau kita bertakwa, maka Allah tolong. Tapi kalau kita tidak bertakwa, maka Allah tidak akan menolong kita. Ya oleh karena itu kita berusaha bersama untuk mewujudkan ketakwaan ini di dalam diri kita. Mulai dari diri kita masing-masing. Kemudian kita nasihatkan kepada orang lain. Orang yang paling dekat dengan kita dan orang-orang yang yang yang dekat dengan kita, ya tetangga kita, teman kita, keluarga kita, kita ajak mereka untuk mewujudkan takwa kepada Allah. Nah, kalau masing-masing kita berusaha untuk mewujudkan takwa ini dan menasihatkan orang lain supaya bertakwa, maka diharapkan pertolongan Allah itu dekat. Ya, tapi kalau kita jauh dari takwa kepada Allah Azza wa dan kita tinggalkan amar ma'ruf nahi munkar, tidak kita nasihati orang lain untuk bertakwa, atau bahkan kita cuek dengan apa yang ada di sekitar kita. Maka ini adalah sebab kita ditinggalkan oleh Allah Azza wa dan tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga eh, sekali lagi yang ketakwaan ini adalah sebab utama kita mendapatkan pertolongan dari Allah. Dan nanti kita sebutkan takwa adalah menjalankan perintah dan juga menjauhi larangan. Dan perintah yang paling besar adalah perintah untuk bertawahid sifat orang yang bertakwa. Ya, di antara sifat orang yang bertakwa yang paling besar, yang paling utama adalah mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Dan larangan yang paling besar yang harus kita jauhi adalah kesyirikan. Orang yang bertakwa adalah orang yang menjauhi kesyirikan. Ya, dia mentauhidkan Allah dan juga menjauhi kesyirikan. Ini adalah di antara fisalut taqwa, di antara sifat-sifat takwa yang paling besar yang harus kita wujudkan di dalam diri kita supaya kita mendapatkan pertolongan dari Allah SWT yaitu mewujudkan tauhid dan menjauhi kesyirikan dan berusaha untuk amar ma'ruf nahi munkar menasihati orang lain supaya mereka mentauhidkan Allah dan juga menjauhi kesyirikan kepada Allah azza wajalla karena kesyirikan selama masih ada dan tersebar di kalangan kita maka ini menjadi sebab kita tidak ditolong oleh Allah azza wajalla oleh karena itu kita mengucapkan terima kasih dan syukur kepada para doa, kepada para asatidah, para dai yang mereka senantiasa ihtimam, mereka senantiasa perhatian dengan masalah tauhid ini. Dan mereka tidak henti-hentinya mengajarkan manusia tauhid kepada Allah dan ia mengingatkan mereka dari kesyirikan. Karena mereka mengetahui bahasa ini adalah yang sifat utama yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa dan takwa ini adalah sebab kita ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu jangan kita mengatakan bahwasanya orang yang berdakwah kepada tauhid berarti dia tidak berbuat apa-apa. Kita katakan justru mereka dia mereka lah yang berbuat apa-apa. Karena mereka yang melakukan sebab yang yang paling utama di dalam mendapatkan kemenangan. Nah, kemudian setelah itu Allah mengatakan wasbiru innallaha ma'as sabirin. Hendaklah kalian bersabar Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Perintah dari Allah Azza wa Jalla kepada kita semua supaya kita bersabar. Jadi masa dengan sabar adalah bersabar dalam tiga perkara. Dan seseorang dinamakan bersabar atau orang yang sabar apabila dia bersabar dengan tiga perkara ini. Yang pertama adalah bersabar di dalam menjalankan perintah Allah. Allah SWT memerintahkan kita dengan perintah-perintah. Memerintahkan kita untuk sholat, memerintahkan kita berpuasa, memerintahkan kita untuk umrah, memerintahkan kita untuk haji dan seterusnya. Maka ini perlu kesabaran. Kalau kita tidak bersabar, maka sangat mudah sekali kita meninggalkan ketaatan tersebut. Kalau orang tidak bersabar ketika berwudu, tidak bersabar ketika sholat, maka dengan mudah dia meninggalkan ya ibadah-ibadah tersebut. Jadi Menjalankan perintah juga perlu kesabaran. Kemudian yang, yang kedua adalah sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan. Ya karena maksiat ini sesuai dengan hawa nafsu. Ya dan hawa nafsu kita senantiasa membisingi ya kita untuk berbuat maksiat. Dan maksiat biasanya enak secara zahir, melezatkan secara zahir. Ya dan ini perlu perjuangan perlu kesabaran bagaimana kita menahan diri kita ketika syaitan demikian pula hawa nafsu mengajak kita untuk berbuat maksiat kemudian kita dengan susah payah menjaga menjaga diri kita menjaga mata kita supaya tidak melakukan kemaksiatan menjaga telinga kita supaya tidak mendengar dari perkara yang diharamkan menjaga kemaluan kita dari perkara yang diharamkan menjaga mulut kita dari ucapan yang diharamkan ini perlu perjuangan ya dan tidak mudah. Dan orang yang tidak sabar maka dengan mudah sekali dia berbuat maksiat dengan dengan anggota badan tersebut. Tapi orang yang bersabar maka dengan taufik Allah dan juga kemudahannya dia akan bisa menahan diri dari berbuat maksiat. Orang yang sabar diantaranya adalah sabar dari berbuat maksiat. Kemudian yang ketiga adalah bersabar dalam menghadapi takdir Allah bersabar di dalam menghadapi takdir Allah. Karena takdir Allah Azza wa Jal tidak semuanya mengingatkan seseorang. Terkadang seseorang mendapatkan musibah baik di dalam dirinya maupun di dalam keluarganya atau pada hartanya. Maka ini perlu kesabaran. Ya dia bersabar dan yakin bahwasanya ini adalah dari Allah dan mengetahui bahasanya Allah yang ketika menguji dia pasti di sana ada hikmahnya di balik musibah tersebut. Dan hikmah yang paling besar di antaranya adalah Allah SWT akan memberikan pahala yang besar bagi orang yang bersabar. Ya, di antaranya akan diampuni dosanya apabila dia bersabar. Atau diangkat derajatnya ke derajat yang lebih tinggi apabila dia bersabar. Dan juga musibah-musibah yang lain. Kalau Allah SWT menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka akan disegerakan musibah di dunia ya karena Allah tahu bahasanya kita tidak akan kuat ketika diadab di akhirat. Maka Allah SWT menguji kita, diturunkan kepada kita musibah, di antaranya adalah supaya ya e, e, musibah tersebut ada di dunia dan tidak di di akhirat. Dan ini lebih ringan bagi diri kita daripada seseorang yang mendapatkan musibah di akhirat, yang mendapatkan adab dan juga kesulitan di di akhirat. Nah wasbiru dalam kalian bersabar. Perintah dari Allah supaya kita bersabar di dalam menjalankan perintah, menjauhi larangan dan juga ya dengan takdir Allah azza wajalla. Inna Allah ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini adalah pahala yang luar biasa yang Allah berikan kepada orang-orang yang bersabar. Yang bersabar di dalam menjalankan perintah, menjauhi larangan Demikian pula bersabar di dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka balasannya innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Semakin kita bersabar, maka pertolongan Allah itu dekat. Ya, semakin kita bersabar, maka pertolongan Allah itu dekat. Itu bersabar ketika menjalankan perintah. Yang menjalankan perintah demikian pula menjauhi larangan bagaimanapun ucapan manusia. Kalau itu adalah perintah Allah, maka kita jalankan. Kalau itu adalah maksiat kepada Allah, maka kita tinggalkan. Bagaimanapun yang diucapkan oleh manusia, bagaimanapun mencela orang yang mencela, kita bersabar. Maka Allah SWT kelak akan memberikan pertolongan. Dalam sebuah hadis, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa inna an-nasra maas Wa anna an-nasra maas Sesungguhnya pertolongan itu bersama kesabaran. Artinya kalau kita sabar maka akan datang pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian pada ayat yang kelima ya, beliau menyebutkan firman Allah kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapakah golongan yang sedikit jumlahnya mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Jadi menunjukkan bahasanya kemenangan tidak diukur dengan banyaknya, ya tidak diikut dengan banyaknya Allah mengatakan berapa banyak jamaah yang sedikit tetapi mengalahkan jamaah yang banyak dengan izin Allah dan kita bisa mengambil pelajaran pada perang Badar berapa jumlah kaum muslimin dibandingkan orang-orang musyrikin demikian pula perang Uhud demikian pula perang Khandaq dan juga perang-perang yang lain yang kebanyakan ya jumlah kaum muslimin adalah sedikit atau lebih sedikit tetapi Allah SWT menolong mereka dengan izinnya Wallahu ma'asabirin di antara sebabnya dan Allah bersama orang-orang yang sabar jadi kalau jumlah kita sedikit dan kita memiliki sifat sabar dengan sifat yang tadi kita sebutkan maka Allah SWT akan menolong kita Allah Ta'ala alam itulah yang bisa kita sampaikan tentang eh, ayat-ayat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah Kemudian kita e, lanjutkan dengan tanya jawab seperti biasanya. akidah sebagian kaum muslimin yang berpaham sufi yang meyakini kebersamaan mereka dengan roh Rasulullah SAW ketika malam acara maulid apakah hal tersebut benar akidah seperti ini adalah akidah yang yang batin yang tidak benar keyakinan bahasanya mereka bersama roh Rasulullah SAW ketika malam acara maulid maka ini adalah keyakinan yang batil yang tidak ada dalilnya yang tidak berdasar baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia sebagaimana manusia yang lain yang beliau yang meninggal dunia sebagaimana manusia yang lain Allah mengatakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun sesungguhnya engkau akan meninggal dunia dan mereka juga akan meninggal dunia dan beliau sallallahu alaihi wasallam akan dibangkitkan sebagaimana manusia yang lain yaitu pada hari kiamat. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Sesungguhnya kalian ya kemudian kalian pada hari kiamat akan dibangkitkan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan dibangkitkan sebelum datangnya hari kiamat. Di dalam sebuah hadis, "Awwalu man tanshaqqu 'anil ardh adalah Rasulullah SAW. Orang yang pertama kali akan dibangkitkan dari bumi adalah Rasulullah SAW. Nah, penghuni surga akan melihat wajah Allah. Lalu bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah penghuni surga akan melihat bertemu atau menyentuh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? jelas kita akan dikumpulkan bersama orang yang kita cintai. Almaru ma'aman bersama yang dia cintai. Kalau dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mencintai para sahabat radhiyallahu anhum, mencintai orang-orang yang saling maka kelak akan dikumpulkan bersama mereka. Meskipun tidak beramal dengan seperti yang mereka amalkan. Tapi sebaliknya seseorang apabila mencintai orang-orang yang kafir, mencintai orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, maka akan dikhawatirkan akan dikumpulkan bersama mereka di dalam adab Allah. karena itu seorang sahabat yaitu Anas bin Malik dia mengatakan aku tidak bergembira melebihi gembiraku ketika mendengar hadis ini. Ya aku tidak pernah bergembira melebihi gembiraku dengan ketika mendengar hadis ini yaitu ketika beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam al mar'u ma'a man ahab seseorang itu bersama yang dia cintai. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, ketahuilah bahasanya kami mencintai Rasulullah dan kami mencintai Abu Bakar dan kami mencintai Umar bin khattab dan kami berharap akan dikumpulkan bersama mereka meskipun kami tidak beramal seperti yang mereka amalkan. Amalan kita mungkin lebih jauh lebih rendah daripada amalan Abu Bakar itu jelas. Demikian pula amalan Umar bin Khattab. Apalagi amalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalan kita tidak seperti amalan mereka, tetapi kita punya modal yaitu cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat. Meskipun kita tidak beramal dengan amalan mereka dan tidak seperti yang mereka amalkan, tetapi kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga Abu Bakar dan juga Umar maka kita berharap ya kita dikumpulkan bersama mereka di dalam jannah. Almaru ma'aman ahab, seseorang itu bersama yang dia cintai. Dan di dalam ayat Allah mengatakan wa may yuta'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang dan siapa yang taat kepada Allah dan juga Rasul, Barang siapa yang taat kepada Allah dan juga Rasulnya Taat kepada Allah di dalam kitabnya Demikian pula taat kepada Rasul di dalam sunnah-sunnahnya yang datang dari beliau Maka Allah SWT Fa'ulaika ma'alladina an'amallahu alaih Maka orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Kalau kita taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasul, Meskipun kita bukan seorang nabi, meskipun kita bukan seorang siddiq, bukan seorang syuhada, ya, maka Allah SWT akan kumpulkan kita dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat minan nabiyyin di antaranya adalah para nabi. Kumpulkan dengan para nabi di, di surga. Demikian pula wasiddiqin dikumpulkan bersama orang-orang yang siddiq, orang-orang yang sampai mencapai derajat yang paling tinggi di dalam kejujurannya. Di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Demikian pula wasyuhada, demikian pula dikumpulkan dikumpulkan bersama para syuhada yang mereka yang meninggal fi sabilillah dalam membela kalimat Allah, menegakkan kalimat Allah, meninggikan kalimat Allah. Wasalihin, demikian pula dikumpulkan bersama orang-orang yang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa dan sungguh baik ya dan eh, sebaik-baik teman eh, adalah mereka. Ya sebaik-baik teman adalah golongan yang tadi disebutkan oleh Allah yaitu para nabi dan juga para sedikit orang-orang yang soleh dan juga para syuhada. Kita akan dikumpulkan bersama mereka di dalam surga apabila kita mentaati Allah dan juga mentaati Rasul. Jelas orang yang sudah masuk surga maka dia akan mendapatkan ya kenikmatan yang luar biasa dan apa yang mereka inginkan akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal Ini ada di antara kenikmatan yang paling besar Kenikmatan yang paling besar Ketika seseorang masuk ke dalam surga adalah melihat wajah Allah Azza wa Jal Dan kita berdoa kepada Allah ya, Dengan eh, Asma'il Husna Dan juga dengan sifat-sifatnya yang maha tinggi Semoga Allah SWT memasukkan kita dan memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya. Demikian pula orang-orang yang kita cintai dan orang-orang beriman. Dan semoga Allah SWT memberikan rezeki kepada kita untuk bisa melihat wajah Allah di dalam di dalam surganya. Nah. Bagaimana dengan ziarah makam orang yang soleh seperti wali songo yang banyak dilakukan masyarakat? Katanya roh wali masih ada. Berziarah baik ke makam orang yang soleh maupun umumnya kaum muslimin maka ini disyariatkan ya keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam zurul kubur fa innaha tudzakkirukumul akhirah Tidaklah kalian berziarah kubur Karena ziarah kubur mengingatkan kalian kepada kematian Tetapi harus kita perhatikan caranya Karena ziarah kubur yang diperintahkan oleh Nabi Yang bisa mengingatkan kita kepada kematian Mengingatkan kita kepada akhirat Adalah ziarah yang disyariatkan Yaitu yang sesuai dengan cara Nabi SAW Ya di antaranya adalah datang ke kuburan tersebut dan mengucapkan salam dan maksudnya adalah ingin mendoakan kebaikan untuk orang yang dikuburkan. Dan di antara doa yang datang dari Nabi saw alaihi wasallam adalah assalamualaikum ahlat diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah la as'alullah as'alullaha lana wa afiyah. Atau dia membaca doa sesuai dengan kemampuan. Mengatakan ya Allah ampunilah dosa orang-orang yang beriman yang ada di sini misalnya. Luaskanlah kuburan mereka, terangilah kuburan mereka, mendoakan kebaikan untuk orang yang sudah meninggal dunia yang sudah mendahului kita. Kemudian yang kedua adalah mengingat kematian. Yaitu melihat kuburan tersebut dan dia ingat bahwasanya dia akan meninggal dunia seperti, seperti mereka, sebagaimana mereka. Ini adalah tujuan berziarah kubur yang pertama mendoakan kebaikan dan bukan berdoa kepada orang yang meninggal dunia. Mendoakan kebaikan untuk mereka dan bukan berdoa kepada mereka. Ya. Demikian pula yang kedua adalah mengingat kematian. Ini baik uh, kuburan tersebut adalah kuburan yang umum maupun kuburan yang khusus. Kuburan yang umum seperti baki ini adalah kuburan umum yang dikuburkan di sana ya kaum muslimin baik dari, dari zaman Nabi sallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang ataupun kuburan khusus maka kita datang ke sana misalnya Eh, kuburan orang tua kita, maka kita datang ke sana dengan tujuan untuk mendoakan kebaikan ya bagi kedua orang tua kita. Ya, adapun keyakinan yang seperti dalam uh, pertanyaan ini bahasanya rohnya masih ada dan seterusnya, maka yang keyakinan-keyakinan seperti ini ya perlu kita perbaiki lagi dan perlu kita koreksi. Tidak boleh seseorang berkeyakinan yang kecuali dengan dalil dan orang yang sudah meninggal dunia sudah berpisah antara roh dengan jasad. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.